Dan tentunya ma'asirul muslimin kehadiran kita semua di majelis ini, di tempat ini adalah untuk tujuan yang mulia. Tujuan yang agung selain daripada kita bersiarah berkunjung di tempat yang mulia ini. Tentunya ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in kehadiran kita, kunjungan kita di sini, meskipun kita ini tidak ada ikatan kekeluargaan secara nasab, namun kunjungan karena semata-mata saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Demikian pula lebih-lebih pada kesempatan saat ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua untuk mengundang salah satu masyayikh kita di Yaman yang pada beberapa hari ini alhamdulillah beliau memberikan banyak faedah kepada kita di sini. Nah, tentunya adalah semua kehadiran kita bersama di majelis ini adalah karena saling mencintai karena Allah. Yang mudah-mudahan dengan saling mencintai karena Allah, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kecintaan kepada kita semuanya. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah SAW pernah menceritakan, Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang dia berziarah untuk mengunjungi saudaranya di sebuah, di sebuah negeri yang lain, di sebuah tempat yang lain. Fa arsadallahu taala ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menjaga orang tersebut di jalan di mana dia sedang menempuh perjalanan untuk berziarah kepada saudaranya. Falamma ata alaih maka malaikat itu menjumpai dia. Naam. Qala maka malaikat itu mengatakan aina turid? Kemanakah engkau hendak pergi wahai seseorang? Maka dia menjawab qala Uridu akhan lahu fi hadhil qaryah. Aku ingin untuk menjumpai saudara saya di negeri ini, di tempat ini. Qala. Kemudian malaikat bertanya, "Hal alai hal alaihi min ni'matin tarubbuha alaih?" Apakah kamu mempunyai sesuatu benda atau sesuatu tanggungan yang kau harus menebus atau memberikan kepadanya, kepada saudara yang kamu tidak kunjungi tersebut? Qala dia menjawab la, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Hanya saja aku ini berkunjung kepadanya adalah semata-mata karena aku cinta kepadanya, kepada saudaraku tersebut. Begitu. Maka mendengar ini ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Qala yakni malaikat ini berkata, "Fa inni Rasulullah ilaika Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. yakni aku mengabarkan kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Maka ifani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini menjelaskan yang intinya adalah bahwa manakala kita berziarah, kita berkunjung ke salah satu dari tempat tinggal saudara kita, bukan lantaran urusan dunia, bukan urusan perdagangan, pekerjaan, bisnis atau yang lain. Tapi semata-mata kita berkunjung lantaran kita mencintai saudara kita tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali saudara kita adalah seorang ahli sunnah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Gak ada ikatan nasab. Gak ada ikatan kekeluargaan. Tapi karena semata-mata cinta kepada Allah. Maka apa akibatnya? Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Sebagaimana dia mencintai saudara tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis ini ya ikhwan kami dan juga para asatid yang lain dan juga para ikhwah lainnya yang datang dari berbagai pelosok di tanah air ini, baik di seberang pulau sana atau ya, lintas pulau, lintas provinsi dan macam-macam. Maka ini semua tidak ada tujuan lain karena semata-mata cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala kepada antum semuanya. Nah, mudah-mudahan kecintaan ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang diberikan kepada kami pada saat ini untuk sekedar memberikan nasihat-nasihat untuk kami dan kepada antum semua. Maka kami ingin sampaikan saja beberapa nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat <clears throat> Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimallahu dalam mustadrak beliau dan disahihkan oleh Albani rahimallahu taala dalam Sahih Al-Jami' Shaghir. <clears throat> Disebutkan oleh beliau bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mungkin kita semua sudah menghafal dan mengenalnya. Rasulullah menyatakan, "Ikhwan, iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Dan juga manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Waghinaka qabla faqrik. Manfaatkan pula masa-masa kayamu sebelum datang masa-masa miskinmu. Wa Demikian pula manfaatkan waktu luangmu sebelum datang masa-masa sibukmu. Dan terakhir, wa qabla mautik. Manfaatkan pula waktu hidupmu sebelum datang maut atau kematian menjemputmu. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, hadis ini jelas mengingatkan kepada kita semua untuk benar-benar memanfaatkan lima perkara pokok dalam kehidupan kita yang sangat-sangat penting untuk kita menggunakan sebaik-baiknya. Nah, seperti halnya masa muda yang disebutkan dalam hadis ini. Syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Antum perhatikan ya ikhwan. Masa-masa muda, masa-masa yang penuh energi, fisik yang masih kuat, tubuh fit, untuk senantiasa melakukan berbagai amalan-amalan ketaatan dan kebaikan. Untuk menghafal adalah masa-masa emas, masa-masa yang paling penting untuk belajar, menghafal, dan seterusnya. Ini adalah masa-masa yang paling tepat dan paling bagus untuk belajar dan digunakan sebaik-baik untuk beramal. Nah, beda dengan kita kalau sudah tua, lemah, badan sudah mulai sakit-sakitan, fisik sudah mulai lemah, dan sebagainya. Tidak sempat dan akan merasa berat kalau kemudian melakukan berbagai amal-amal ketaatan beda ketika kita di masa muda. Mau puasa sunnah, kita mampu. Mau menghafal, mau sholat, sholat lail semalam suntuk. Mau apa saja dari amal-amal soleh. Manakala kita semangat, dan kita punya kekuatan untuk itu ma'asyiral muslimin. Maka inilah saatnya masa muda. Masa-masa emas. Termasuk yang kami hadapi di hadapan kami semua ini adalah para generasi muda, adik-adik, para penghafal Quran dan juga kita semua yang hadir di sini. Masa-masa muda. Ya, jarang yang sudah tua. Mungkin ada beberapa orang ya yang sudah mulai uban uban rambutnya, jenggotnya, bisa dihitung. Tapi semuanya masih muda-muda. Maka kesempatan emas untuk betul-betul manfaatkan di masa ini ya kawan. Betul-betul menjaga, dijaga betul. Demikian pula masa sehat. Yang mana Rasulullah SAW sering menyebutkan dalam hadis yang sahih. Sebagaimana juga dalam hadis Ibn Abbas yang lain. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Rasulullah menyatakan ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas. Dua kenikmatan yang seringkali manusia tertipu dengannya. Yaitu apa? as-sihat wal fara. Nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa waktu luang. Ini semua nikmat. Tapi seringnya manusia tertipu lantaran tidak dimanfaatkan, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karena itu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in dari lima perkara tadi yang ingin kami tekankan adalah pada bagian poin yang pertama tadi. Manfaatkan masa muda untuk ketaatan kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu semua insya Allah akan nah, terasa mudah dan semangat manakala kita masih muda belia. Karena itu, ma'asirul muslimin ikhwani fillah azani Allah wa iya Sebagian para mufassirin tatkala mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin. Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Naam. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Naam, di antara para mufassir seperti Al-Imam Ikrimah rahimallah beliau menafsirkan sebaik-baik bentuk adalah khususnya di masa muda yang masih punya tubuh yang kuat tubuh yang sehat, penuh semangat, penuh gairah, dan sebagainya. Masih segar semangatnya, masih kuat ingatannya. Maka adalah sebaik-baik bentuk manusia adalah di saat masa muda seperti ini. Nah, maka kalau seandainya masa muda, kita manfaatkan untuk ketaatan, untuk ibadah, untuk melaksanakan berbagai kekuatan, yakni amal-amal soleh semampu kita. Maka inilah tempatnya di masa muda. Kita bisa berbuat apa saja di masa muda. Beda dengan kita kalau sudah sakit-sakitan dan tua dan seterusnya. Nah, kemudian thumma radadnahum asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan mereka itu di dalam serendah-rendahnya, ya. Naam dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, demikian pula Mujahid, Ikrimah Rahimul dan sebagainya. Mereka juga menafsirkan di antaranya adalah dikembalikan dari masa muda yang penuh kekuatan kepada masa tua renta yang lemah, yang penuh dengan berbagai kekurangan dan sebagainya. Ini adalah satu penafsiran. Illa alladina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka bagi mereka pahala yang tidak berputus-putusnya. Maka di dalam kitab Zadul Masir, Imam Ibnu Qutaibah rahimallahu Beliau menyebutkan satu satu penafsiran dari ayat ini, illalladzina amanu wa salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman dan beramal saleh Bagi mereka adalah pahala yang tidak putus-putusnya. Itu artinya adalah salah satunya. Maka kalau seorang di masa mudanya, masa masih penuh dengan kekuatan, semangat, digunakan untuk kebaikan dan amal-amal soleh dan ketakwaan, maka tatkala masa tua yang sudah mulai lemah, dari beramal soleh, dari berbuat kebaikan, seperti di masa muda dahulu, maka dia akan tetap terus mendapat pahala yang tidak putus-putusnya, disebabkan karena masa lalu, masa mudanya, yang ketika itu dia gunakan untuk ketaatan, untuk amal soleh, untuk ibadah, dan sebagainya. Karena di masa tua yang sudah mulai lemah, dia tetap akan mendapatkan pahala dikarenakan masa mudanya dahulu yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu penafsiran yang disebutkan dalam kitab tadi. Intinya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Taib, masa muda adalah masa yang perlu untuk kita betul-betul manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya. Supaya kita tidak menimbulkan penyesalan di masa-masa tua nanti. Kenapa dari dulu tidak belajar? Kenapa dari dulu tidak menghafal? Kenapa dari, dari dulu tidak tulabul ilm? Dan sebagainya. Karena itu ma'asirul muslimin rahimani Allah wa ajma'in. Begitu pentingnya masa muda ini sehingga di dalam syariat agama kita yang disebutkan keutamaan-keutamaan mereka sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Naam, di antaranya Rasulullah menyebutkan yakni sebuah hadis dari Abu Hurairah Rasulullah menyatakan sab'atun Yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada tujuh golongan yang mereka akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Beliau sebutkan satu persatu. Siapa mereka-mereka yang termasuk dalam tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salah satunya beliau menyebutkan pada poin yang kedua adalah siapa? wasyabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. wasyabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal. Yaitu seorang pemuda. Yang termasuk mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah seorang pemuda. Yang mereka tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, Rasulullah menyebut keutamaan pemuda yang taat di dalam ketaatan kepada Allah, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah sejak kecil hingga dia dewasa. Terus dalam suasana ketaatan kepada Allah, tumbuh di sana dengan bimbingan Al-Quran wa sunnah, dengan bimbingan para ulama-ulama al-sunnah. Maka pemuda dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan kelak pada hari kiamat naungan dari Allah. Pada hari ketika tidak ada naungan, ya pada saat manusia pada hari kebangkitan dikeluarkan dari kubur-kubur mereka, mereka dalam janggulan. Tidak ada selembar pakaian yang dipakai, tidak ada alas kaki, tidak sangat luas, tidak ada satupun untuk berduh. Apakah itu bangunan, pohon-pohonan? Di atas kepala kita hanya satu mil saja. Wallahu alam makna mil. Nah, bagaimana keadaan seperti itu? Tidak ada naungan, berteduh. Padahal kalau kita di dunia saja, kita bisa berteduh kita bisa jadi pohon, bangunan bangunan Tapi subhanallah, di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikhususkan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa tadi? Usyabun nasya'a fi ta'atillahi azza wajal. Muda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Ini termasuk keutamaan yang besar ya, ikhwan. Keutamaan yang sangat agung. Saat ini kita dididik kita dibina dengan perantara orang tua kita dikirim ke tempat yang mulia ini. Menghafal hadis, mendapatkan pelajaran-pelajaran amal-amal soleh dan sebagainya. Bersabar kalian, semangat. Karena kita dididik untuk tumbuh menjadi seorang yang penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keutamaan dan fadilah yang besar. Tidak kesempatan semacam ini. Tidak semua orang diantum. Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk ditempati Allah dengan bimbingan para ulama, para para asatid yang terpercaya dan ikhlas di dalam memberikan bimbingan kepada kita dengan ilmu. Mengapa harus tidak, tidak bersabar? Sabar. Bersabar. Ya, dengan kesabaran itu mudah-mudahan tumbuh dan tumbuh di dalam ketaatan. Harap ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kepada diri kami dan kepada antum semua bersabar ya ikhwan. Untuk terus-menerus di tempat semacam ini dengan belajar, belajar, belajar, kekurangan makanan, kekurangan harta, iman, dan sebagainya. Maka dengan kesabaran, barokahnya besar. Barokahnya banyak sekali. Karena itu, ikhwanifillah, bersabarlah kalian. Nah, dan Islam dalam hal ini Rasulullah saw dalam hadis-hadis yang banyak sekali. Nah, sangat memperhatikan para pemuda, anak-anak muda, anak-anak kecil, dinasihati Rasulullah saw untuk supaya mereka ini tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, lihatlah kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Naam. Beliau ketika masih kecil dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan nasihat yang membekas di hatinya. Rasulullah menyatakan kepadanya, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah kamu tinggal di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, itu nasihat yang pendek disampaikan Rasulullah ketika itu kepada siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan dalam oleh sirah dan sebagainya bahwa ketika itu beliau masih umur 12 tahun atau kurang atau lebih sedikit. Begitu. Masih remaja sekali. 12 tahun. Dinasihati, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah kamu tinggal di dunia ini seperti orang asing dan atau seperti orang yang dalam perjalanan. Fakala Ibnu Umar yakul, setelah itu beliau mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, menasihatkan kepada yang lainnya, Ida amsaita fala tantadiris sabah. Kalau kalian berada di waktu sore, jangan kalian menunggu-nunggu datangnya waktu pagi. Wa ida asbahta fala tantadril masa. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan menanti-nanti datangnya sore hari. Wa khud sihataka lima rodik, lima rodika. Ambillah, manfaatkan kesehatanmu untuk waktu-waktu sakitmu. wamin hayati hayatika Dan juga manfaatkan betul, yakni kehidupanmu untuk menyongsong kematian Nah, hadis yang sahih diriwayatkan lima Muslim dalam sahihnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Perhatikan. Rasulullah menasihati para pemuda atau seorang pemuda. Dan kita ketahui akhwan, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, salah satu sahabat Rasulullah yang paling zuhud. Orang yang tekun dalam ibadah kepada Allah dan banyak melibatkan Rasulullah, orang yang penuh adab, penuh akhlak dan ketaatan kepada Allah taala. Di samping itu Allah berikan banyak keutamaan ilmu kepada beliau. Lihat ini. Rasulullah memberikan nasihat pada seorang anak muda yang mulia seperti beliau. Demikian pula kita ketahui dalam hadis yang lain. Bagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma putra paman beliau sendiri. Naam ketika dibonceng di atas kendaraannya, maka beliau ingatkan kesempatan untuk memberikan tarbiyah, pendidikan dan sangat perhatian kepada anak-anak. Kata beliau, "Ikhfadillah yahfadka. Ikhfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kata beliau, jagalah Allah, yakni jagalah agamanya, syariatnya. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Dan jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jaga agamanya, syariatnya. Maka niscaya kamu akan dapati Allah ada di hadapanmu. Ini senantiasa menjaga dan melindungimu. Memberikan bimbingan kepadamu dan petunjuk kepadamu. Nah, Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah dan kau minta tolong, minta tolong kepada Allah. Perhatikan anak muda yang masih kecil ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berikan kemelengan, pendidikan dan tarbiyah akidah yang sahihah yang sangat kuat dan kokoh dan ini bekas dan beliau pun juga pernah mendekat beliau dengan mendoakan supaya didoakan oleh oleh Rasulullah didoakan supaya dijadikan Allah orang yang faham tentang agama ini dan dijadikan sebagai orang yang ahli dalam tafsir Al-Qur'an. Dan dengan berkah doanya beliau maka jadilah seperti itu. Nah, perhatikan, para pemuda yang dengan bimbingan, bimbingan yang benar dan dibimbing oleh orang yang tepat, maka akan tumbuh berkembang menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, bagi umat dan seterusnya. Nah, seperti itu. Demikian pula Nabi SAW dalam banyak hadis-hadis yang lain ya akhwan. Beliau ingatkan supaya kita sebagai para orang tua khususnya memperhatikan anak-anak kita. Para remaja kita. Beliau sering mengingatkan pada kita, "Alimu aku musalah." Ajarkan kepada anak-anakmu sholat. Wahum abna usab. Ya ini tatkala mereka berumur tujuh tahun. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun ketika tidak mau sholat. Naam, wafarrihu fil madaji. Wafarri naam wa, naam ya. Seperti itu. <clears throat> Wafarriku fil madaji dan ana ah, bainahum ya. Dan pisahkanlah di antara mereka di dalam tempat tidur mereka. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan pada kita terhadap para remaja, para pemuda dan anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang serius, perhatian yang sungguh-sungguh. Karena itu dengan antum datang di majelis ini ya akhwan, terutama para pemuda, para remaja dan adik-adik anak-anak kecil-kecil tetap semangat. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah kemudian bersyukur kepada orang tua kalian yang berikan dorongan dan semangat kalian untuk tetap mendapatkan pembinaan dan pendidikan di majelis seperti ini. Nah, perhatikan dan bandingkan sekarang. Lihat para pemuda di sana, di pinggir-pinggir jalan. Yang saat ini ada nongkrong di pinggir jalan. Nah, kemudian di diskotik-diskotik, di warung-warung, dan di tempat-tempat keramaian dan hiburan. Apa yang mereka lakukan? Perhatikan. Seperti itu mereka tumbuh dan berkembang. Dengan kemaksiatan terus-menerus, dengan kejelekan terus-menerus. Alhamdulillah kita saat ini ya dengan ada yang seperti ini maka kita bersyukur kepada Allah ya ikhwan. Dan terus kita mohon kepada Allah supaya nikmat semacam ini diberikan kepada kita dan Allah taala berikan terus-menerus taufik kepada kita untuk bisa tumbuh dan berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ujung-ujungnya adalah kita ingin meraih ridhonya, mendapatkan fadilah darinya dan keutamaan darinya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa nasihat yang mudah-mudahan ringkas bermanfaat khususnya untuk diri kami dan kepada antum semua. Nah, di masa-masa muda semacam ini tetaplah bersemangat untuk terus beribadah dan ketaatan pada Allah, menghafal Quran, menghafal hadis, siang malam, ya, salat lail jangan lupa, salat kemudian puasa-puasa sunnah dihidupkan terus menerus amalan-amalan yang disunahkan berpegang teguh dengan sunnah maka inilah keutamaan yang besar yang barangkali dalam selama hidup kita barangkali tidak akan terulang atau tidak akan terulang seperti ini. Ini kesempatan. Ya, karena terkadang kita melihat banyak ketika orang sudah dewasa dan kemudian masuk dalam kehidupan berkeluarga, sibuk dengan dunia dan seterusnya. Terkadang banyak yang mulai lemah imannya, menyimpang dan akan terjatuh kepada penyimpangan yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan semacam itu. Tayyib ya ikhwan, Ringkas saja inilah mungkin yang bisa disampaikan karena sudah malam juga. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kami dan kepada antum semua. Nah, tetap semangat ya. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat pada kita sampai akhir hayat nanti untuk terus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam.